في خللها ويحصل ذلك بالحلق الرابع شعر العانة ويستحب إزالة ذلك إما بالحلق أو بالنور ولا ينبغي أن تتأخر عن أربعين يوما الخامس الأظفار وتكليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قلب أدفارك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها ولو كان تحت الذبر وسخ فلا يمنع ذلك صحة الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء ولأنه يتساهل فيه للحاجات لا سيما في أدفار الرجل في أدفار الرجل وفي الأوساخ التي تجتمع على على البراجم وظهور الأرجل والأيدي من العرب وأهل وأهل السواد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالقلم وينكر وينكر عليهم ما يرى تحت أظفارهم من الأوساخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ولو أمر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 Alhamdulillah bi barakatihi eh, kita kembali bisa untuk duduk menelaah ilmu dan mempelajari hukum-hukum syariah. Kemudian kita diizinkan oleh Allah taala mudah-mudahan untuk bisa mengamalkannya, bisa mengajarkannya kepada sanak kerabat dan keluarga kita serta kepada kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita sendiri bermanfaat buat kaum muslimin dimanapun mereka berada fit dunia wal akhirah amin Allahumma amin di bagian yang ketiga ini adalah bagian di mana uh, kandungan khisalil fitrah, kandungan di mana seseorang harus membersihkan dirinya dalam bentuk kesucian dirinya. Dia harus perhatikan di mana yang kemarin kita sudah pernah membahas tentang e, sunnahnya mencukur rambut, kemudian juga sunnahnya menggunting kumis dan merapikannya. Dan yang ketiga kali ini adalah sunnah kita e, tentang berkaitan dengan bulu ketiak, sya'rul ibti, ya, bulu ketiak disunnahkan untuk dicabut atau dikerok atau digunting ya setiap 40 hari sekali setiap 40 hari sekali itu dikerok digunting apa kalau yang biasa sudah uh, yang yang mudah terbiasa sudah mencabut yang mungkin biasa mencabut tapi yang tidak terbiasa kan ada ta'zib di situ ada sesuatu yang sangat menyakitkan sekali sehingga ya dikerok tidak apa-apa sebagaimana Al Imam Syafi'i ketika saat itu dilihat oleh salah seorang muridnya beliau membuat keroan untuk uh, bulu ketiaknya dan ditanya oleh muridnya apakah tidak sebaiknya dicabut ya Imam maka Imam Syafi'i mengatakan kalau dicabut buat aku sakit sehingga aku saya ganti dengan mengeroknya ya toh itu juga untuk kebersihan nah, gitu ya tapi yang sudah biasa mencabut mungkin bisa mencabut atau dengan cara diberikan nurah atau diberikan seperti uh, kapur ya nurah kapur atau uh, uh, penghilang bulu kemudian dari situ kemudian baru bisa di bisa diambil atau dikerok lebih mudah ya, ada yang begitu caranya banyak hmm, ya kemudian wal maksud an nawafah yang dimaksudkan kan bukan masalah mencabut sama mengeroknya yang maksudnya apa nawafah pokoknya kebersihan masalah mengerok mencabut itu bukan satu masalah yang prinsipil ya bukan masalah yang harus disoroti tidak pokok yang penting adalah kebersihan itu yang di, yang yang dijanjikan oleh Islam yang diinginkan oleh Islam yang dianjurkan oleh Islam kan kebersihannya dan supaya tidak terkumpul pada sela-selanya tadi itu sesuatu yang kotor biasanya kalau orang yang banyak bulu ketiaknya biasanya berbau dia ya sehingga maka sesuatu yang kotor tadi tidak diinginkan di dalam Islam sehingga dibersihkan dan itu bisa jadi dengan cara dengan dikerok atau bisa cara eh, bisa bisa diambil dengan cara dicabut atau diberikan nurah nurah itu seperti kapur tadi ya kemudian yang keempat adalah sya'rul anah sya'rul anah juga termasuk dari salah satu khisalul fitrah yaitu membersihkan rambut yang ada di atas kemaluan sya'rul anah ya dan wa yustahabu izaratu dalika imma bil halgi au bin nura boleh dengan cara dikerok sama ya atau dengan cara diberikan zat kapur begitu sesuatu yang bisa untuk menghilangkan bulu bisa jadi seperti itu boleh ya pokok jangan lebih uh, membersihkannya dari 40 hari karena sangat makruh bukan hanya makruh sangat makruh kalau sampai lebih dari 40 hari maka hukumnya adalah sangat makruh bukan lagi makruh lagi ya sangat disangatkan karena syadidah itu setiap 40 hari sekali dibersihkan setiap 40 hari sekali dibersihkan begitu <clears throat> kemudian al-khamis yang kelima adalah al-adfar yaitu kuku ya kuku wa taqlimuha mustahabbun di syanaati suratiha idza talat dan mengguntingnya atau memotong kuku itu disunnahkan karena kalau kuku itu terlihat panjang sangat buruk rupanya karena kuku kalau terlihat panjang maka akan sangat buruk rupanya antum bisa lihat bagaimana orang yang kukunya panjang-panjang begitu itu kan sangat lihatnya aja coba kuku sekian sepuluh jari kukunya panjang-panjang dan kemudian sangat menakutkan eh? itu karena terlalu panjang kita talat ya walima yajtami'u fiha minal wasakh ah, bisa jadi di dalam kuku yang panjang tadi akan terkumpul kotoran-kotoran yang banyak karena kuku yang terlalu panjang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat itu beliau berkata kepada Abu Hurairah ya Abu Hurairah galim farak fa inna syaitana yaq'udu ala ma tala minha kata Rasulullah ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah potong kukumu karena sesungguhnya syaitan itu duduk di kuku yang panjang syaitan itu duduk di kuku yang panjang maknanya adalah kuku yang panjang itu syaitan duduk di situ adalah dilihatnya itu kurang sedap dilihatnya itu kurang bagus sehingga sangat menakutkan Nah, itu satu permisalan di mana syaitan duduk di situ. Ya. Kemudian walau kana tahta dhufur wasakh fala yamna'u dhalika sihhatal wudu. Meskipun kuku yang panjang itu menyimpan kotoran, namun hal itu tidak menolak masuknya air wudu ke dalam kulitnya. Meskipun kelihatan panjang. Ya, tapi tidak menolak masuknya air wudu ke dalam kulitnya. Tapi perlu dicatat, perlu ada catatan ini kalau kotoran tadi itu ditimbulkan dari badannya sendiri ya seperti keringat kotoran yang timbulnya dari keringat sehingga akan ada barajim di sini ada kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku tersebut sehingga kotoran tersebut tidak menolak masuknya air wudhu ke dalam kulitnya tapi kalau kotoran yang ditimbulkan dari luar ya itu menolak air wudhu menolak air wudhu itu seperti seorang petani mau tidak mau kan dia bergelimang sama tanah atau tukang kebun atau pekerja berat barangkali itu kan mau tidak mau kan dia bergelimang dengan kotoran sehingga mau tidak mau kukunya juga akan ikut kotor nah kekotoran yang ada pada kuku tersebut menolak sahnya atau menolak air wudhu ke dalam kulitnya sehingga tidak sah wudhunya kalau tidak dibersihkan ya dengan cara sewajarnya tidak usah dengan cara menyiksa ya Kemudian li'annahu la yamna'u usulal ma ya karena kotoran kuku yang dari dirinya sendiri dari dari dari pribadinya dia dari biang keringat itu tidak menolak masuknya air. li'anahu wa li'annahu yatasahal fihi lil hajah. Oleh karena itu perkara ini sangat mudah sekali karena memang adalah kebutuhan. Mana orang tidak ada keringatnya? Semua orang berkeringat. Sehingga dipermudah oleh agama kalau memang itu dari biang keringat ya sudah. Ya, tapi lebih baik lebih baik dibersihkan lebih baik dibersihkan terutama kuku-kuku yang ada di kaki kita la siyama fi adfarir rijli terutama kuku-kuku yang ada di kaki kita ini bagian ini bawah ini wa fil awsakhil lati tajtami'u 'alal barajim wa zuhuril arjul wal aidi dan juga kita lihat bagaimana kotoran-kotoran yang terkumpul di ruas-ruas jari kaki kita ini bagian-bagian nih barangkali mungkin ruas jari tangan juga ada ruas-ruas jari ini ros-ros ini ada ya baik itu di zuhuril arjul atau wal aidi baik itu ada di punggung telapak kaki atau di punggung telapak tangan mesti ada kotoran itu manusia namanya kerja kan ya dia bersinggungan dengan kotoran bersinggungan dengan udara bersinggungan dengan polusi bersinggungan dengan macam-macam sehingga pasti dia akan kotor bagian punggung telapak tangannya bagian punggung telapak kakinya pasti akan kotor minal Arab wa ahli sawat di mana hal itu dialami oleh orang-orang Arab pada saat itu dan orang-orang kulit hitam biasanya mereka jarang sekali di dalam membersihkan dirinya itu zaman Rasul itu kaum Arab dan orang-orang kulit hitam biasanya jarang sekali mereka membersihkan dirinya sehingga tampak kumuh tampak kusut, tampak kotor sekali badan mereka itu sehingga Rasul menjanjikan atau Rasul menganjurkan kepada mereka agar mereka membersihkan dirinya dengan cara memotong kuku. Itu ya. wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bil galmi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar mereka memotong kuku-kuku mereka. Potong kukunya, kuku kaki maupun juga kuku yang ada di tangan. Dan Rasul ingkar, tidak suka maknanya wa yungkir alaihim ma yara tahta adfarihim minal ausah bila Rasulullah SAW melihat ada sahabatnya punya kotoran kuku yang ada di tangan maupun yang ada di kaki Rasul kelihatan matanya atau kelihatan raut wajahnya itu kurang menandakan kurang suka ya sehingga para sahabat sendiri kalau kelihatan Rasul kurang suka mereka tahu diri apa yang salah dari diri eh, dari dari diri kami mereka kemudian pulang ke rumah mereka dan kemudian mereka ada yang tobat barangkali kalau mereka punya dosa ya e, di antara mereka pun juga ada yang ambil air wudhu ada yang kemudian mereka mengamalkan dengan amalan yang soleh ada yang bersihkan diri mereka macam-macam jadi tergantung apa yang dilihat oleh diri mereka sendiri oh, tangan saya kukunya agak panjang sehingga dipotongi gitu badan saya agak sedikit mungkin kurang begitu bagus tidak sedap baunya mandi mereka baru mereka kemudian datang kepada Nabi kembali Walam ya'muruhum bi'i'adati shalah. Nabi memerintahkan kepada mereka agar mereka memotong kuku mereka yang panjang. Namun Nabi SAW tidak memerintahkan mereka yang kukunya panjang tadi untuk mengulang sholatnya. Anda potong saja, sholatnya tetap sah. Menandakan bahwa kalau orang kukunya panjang, wuduknya sah. Itu kalau kotorannya timbul dari diri kita sendiri. Tapi kalau kotorannya timbul dari luar, maka harus dipertanyakan. Ya, harus dibersihkan walau amara bihi lakana fihi faidatun ukhra kalau seandainya Rasulullah memerintahkan orang-orang yang kukunya panjang dari kaum sahabat tadi itu adalah mengulang sholatnya ya, kukunya panjang ulang sholatnya nah itu wahwat taghlid wazajru an dhalik berarti hal itu sangat memberatkan kepada mereka dan itu adalah pelarangan yang disangatkan oleh Rasulullah berarti jadi kalau orang yang kukunya panjang haram hukumnya begitu. Jadi hukumnya ke sana, ya. Eh, maka daripada itu ini adalah satu kemakruhan yang sangat dibenci oleh Allah wa Rasuluh sehingga harus kita jauhi. Kemudian <clears throat> dalam kesempatan yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Walam ara fil kutubi khabaran marwiyan fi tartibi galmil adfar ولكن سمعت أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنى وختم بإبهامه اليمنى وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام ولما تأملت في هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة إذ مثل هذا المعنى لا ينكشف ابتداء إلا بنور النبوة وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن يستنبطه من العقل بعد نقل الفعل إليه فالذي لا حالي فيه والعلم عند الله سبحانه أنه لا بد من قلم أذفار اليد والرجل واليد أشرف من الرجل فيبدأ بها ثم اليمنى أشرف من اليسرى فيبدأ بها ثم على اليمنى خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي شهادة من جملة الأصابع ثم بعدها ينبغي أن يبتدئ بما على يمينها إذ الشرء يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمنى وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإبهام هو اليمين وإن وضعت بطن الكف فالوسطى هي اليمنى واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلى جهة الأرض id jihatu harakatil yamini ilal yasar wastibmamu al harakati ilal yasari yaj'alu dhahral kafi aliyan fama yaqtadhihi tab'u awla dikatakan di sini tentang cara memotong kuku tangan dan cara memotong kuku kaki ini penting buat nih cara memotong kuku tangan dan cara memotong kuku kaki ya uh, <clears throat> tidak ada di dalam khobar atau tidak ada di dalam hadis secara jelas riwayatnya yang menerangkan tentang tata tertib di dalam memotong kuku yang ada di tangan kita maupun kuku yang ada di kaki kita. Jadi tidak ada hadis yang secara jelas menerangkan tentang bagaimana dahulu Rasulullah memotong kukunya Ah, kata Imam Ghazali, walakin akan tetapi aku pernah mendengar mungkin dari gurunya, mungkin dari Imam Ghazali, dari ilmunya, beliau katanya aku pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memotong kuku itu ada tertibnya, ada caranya dalam memotong kukunya, ya. Nah, apa ini? Ini Bada'a musabbihatihil yumna. Rasulullah memulai memotong kuku itu beliau awali dari jari telunjuknya yang kanan. Jadi beliau lebih suka kepada yang kanan daripada mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, dalam pakai sandal, dalam memotong kuku, dalam pakai pakaian. Nah, maka dalam memotong kuku Rasulullah mendahulukan tangan yang kanan diawali dari jari telunjuknya. Itu cara Imam Ghazali wa khatama bi ibhamihil yumna akan tetapi Rasulullah kemudian mengakhirinya sampai di ibu jarinya yang kanan jadi yang kanan ini begini jalannya begini dari jari telunjuk ke jari tengah kemudian jari manis kemudian jari kelingking terakhir ibu jarinya itu yang diamalkan oleh Rasulullah menurut riwayat yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini ihya ini jari telunjuk jari tengah jari manis jari kelingking baru ibu jari eh, wabtada'a fil yusra bil khinsiri ilal ibham adapun tangan yang kiri diawali dari jari kelingking bukan dari jari telunjuk kalau yang kanan diawali dari jari telunjuk tapi dari jari kelingking eh jari yang eh, apa ke tangan yang kiri diawali dari jari kelingking urut ke jari manis ke jari tengah, jari telunjuk dan terakhir kepada ibu jari. Itu riwayat daripada Imam Ghazali yang kemudian dikuatkan oleh Imam Nawawi. Dikuatkan oleh Imam Nawawi, ya. Nanti ada caranya kalau Imam Nawawi agak sedikit ada perbedaan sama Ghazali, cuman intinya sama, ya. ya. Berbeda dengan Abdullah ibn Battah. Adapun Abdullah ibn Battah beliau e, riwayatnya berbeda lagi. Kalau Abdullah ibn Battah, beliau meminta memotong kuku itu agak sedikit berselang-seling. Sehingga beliau riwayatnya dalam memotong kuku yang beliau dapatkan dari Rasul adalah e, khawasib awal khasab. Khawasib itu dari awal khinsir. Kha itu khinsir. Khinsir itu jari kelingking. Khawasib. Khawa, khawasib Nah, pakai kha, wau, alif, sin, ba. Khawasib diawali dari jari kelingking, kemudian mencolot ya ke jari tengah, kemudian meloncat lagi ke jari ibu jari, baru kemudian ke jari manis dan ke jari telunjuk. Jadi meloncat. Ya, <coughs> jari kelingking, jari tengah, ibu jari, jari manis, jari telunjuk itu dikumpulkan dalam satu tempat. Adapun yang kiri diawali dari jari ibu jari. Meloncat dia ke jari manis, eh ke ya, jari tengah, kemudian ke jari kelingking, meloncat jangan jejernya. Ke jari telunjuk, terakhir ke jari manis. Diambil pokoknya meloncat. Khawasib awah khosab, namanya begitu ya. Itu riwayat daripada Abdullah ibn Battah yang kesemuanya ini adalah memberikan satu faedah di mana kalau orang mengamalkan cara memotong kuku yang dianjurkan yang sudah diajarkan oleh Rasul dan para ulama tersebut maka Allah akan menjaga matanya dari penyakit buta Insya Allah tidak akan buta dia dan tidak akan kena penyakit mata yang sangat menular sekali yang sangat berbahaya ya itu yang diajarkan begitu Walamma ta'amal tu fi hadha, kata Imam Ghazali ketika aku memperhatikan ini pelajaran atau ini hadis, khatara li minal makna maka terbesit di dalam hatiku ada satu arti kata makna yang penting yaitu yang menunjukkan bahwa riwayat ini memang jelas dari Rasulullah. Ghazali. Menunjukkan bahwa riwayat ini memang jelas datangnya dari Rasulullah karena tidak mungkin hal ini bisa digamblangkan tidak mungkin hal ini bisa diterangkan dengan begitu jelas kecuali yang bisa menerangkan adalah Nabi cahaya kenabian cahaya kenabian itulah yang terlontar dari lisan Rasulullah atau terbukti dari perbuatan amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliaulah Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita umatnya untuk cara memotong kuku tadi seperti itu itu nurun nubuah yang bisa mengajarkan kepada kita adalah cahaya kenabian selain Nabi tidak mungkin bisa mengajarkan seperti ini karena apa faedahnya kau harus motong kuku tangan itu harus cara seperti itu kenapa tidak urut saja nah, ini kan kalau bukan Nabi yang diminta oleh Allah Ta'ala dari wahyunya tidak mungkin Rasulullah akan menerangkan kepada kita kemudian Adapun orang yang alim, wa amal alim, orang yang alim, zul basirah yang mempunyai pandangan hati, yang alim yang soleh maksudnya begitu. Faghayatuhu maka tujuannya an yastambitahu minal agli ba'da nagli ba'da naglil fi'li ilaihi pasti dia akan mengambil satu hukum pasti dia akan bisa menetapkan satu hukum di dalam benak akalnya setelah dia perbuat Orang alim itu kalau dia belum memperbuat sesuatu, biasanya buntu ini. Ya. Otaknya buntu. Tapi kalau dia sudah bisa memperbuat atau sudah dia praktekkan, baru tercetus dia. Ya, ilmunya akan keluar. Nah, itu pasti dia akan mencari. Kenapa saya lakukan hari ini kok seperti ini amalannya? Apakah ada tuntunannya ini? Nah, dicari sama dia. Itu akan tercetus dalam benaknya atau akan terbetik di dalam e, otaknya dia bahwa dia akan mencari apa dalilnya. Apa ini sumbernya? Apa tuntunannya dari agama ini? Dicari sama dia. Apakah dari Al-Qur'an, apakah dari sunnah Nabi Muhammad, apakah dari ulama, apakah dari ijma, apakah dari kias, apakah dari nah, ya, ada semuanya. Tuntunannya banyak. Ya. Nah, kemudian faladilah halifihi kata Imam Ghazali, adapun yang jelas bagi diriku permasalahan ini, adapun yang jelas bagi diriku dari permasalahan ini wal ilmu indallahi taala Adapun ilmu hakikatnya ilmu adalah miliknya Allah, bukan milik orang, bukan milik siapapun. Ilmu adalah hakikatnya milik Allah. Anahu la min galmi adfaril yadi warijli bahwa harus manusia tidak boleh tidak memotong kuku yang ada di tangan yang panjang dan memotong kuku yang ada di kaki yang panjang. Dan kenapa tangan itu lebih didahulukan daripada kaki dikarenakan waliyadu ashrafu minar rijli fayabda'u biha tangan itu lebih mul, lebih mulia daripada kaki makanya tangan lebih didahulukan cara pepotongan kukunya atau membersihkannya lebih didahulukan daripada kaki karena tangan lebih mulia daripada kaki tangan untuk mengambil tangan untuk memberi hanya kaki untuk berjalan saja Adapun tangan untuk mengambil, untuk bermusafahah, bersalaman, untuk memberi, untuk menerima, ya, untuk eh, segala macam. Tangan adalah kudanya adalah untuk menunjukkan kalimat, kalimat syahadah, syahadatain, syahadu an ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah dan lain sebagainya. Summal yumna. Kemudian tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri, maka tangan kanan lebih didahulukan. Karena bagian kanan adalah bagian yang dianjurkan oleh Rasulullah. Pernah satu saat ada seorang e, Badui atau Arab Badui pada saat itu makan di hadapan Rasulullah dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian Nabi mengatakan, "Kul biyaminika wa kul mimma yalik." Pakai tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di depanmu. Kala inilah akhirnya ya Rasulullah. Kalau katanya Rasulullah, belajar untuk pakai tangan kanan. Inilah akhirnya ya Rasulullah belajar pakai tangan kanan inilah aksi dari Rasulullah sampai tiga kali Nabi Muhammad menegur orang tersebut juga tidak mau menghiraukan Rasulullah dan tidak mau belajar maka Nabi Nabi pun mengatakan maka anda tidak mungkin bisa menggunakan tangan kanan anda selamanya maka orang itu selama itu tidak bisa menggunakan tangan kanannya tangan kanannya mati ya belajar pakai tangan kanan mengambil sesuatu makan minum memberikan apa karena tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri begitu ya Thumma alal yamini satu asabe. Di tangan kanan tangan kanan kita ada lima jari. Dari lima jari ini mana yang paling mulia dari lima jari ini? Dari lima jari ini yang paling mulia adalah jari telunjuk. Yang paling mulia ini jari telunjuk ini. Ya. Wal musabbahatu asrafuha. Jari telunjuk ini yang paling mulia. Idhiyal musyirah fi kalimatay syahadah min jumlatil asabi' Karena jari telunjuk ini adalah jari yang digunakan untuk menunjukkan dua kalimat syahadat waktu kita tasyahud. Ashhadu alla ilaha illallah. Untuk menunjukkan kalimat illallah menggunakan jari telunjuk. Maka kalau orang tidak memiliki jari telunjuk, maka tidak disunahkan untuk menunjukkan dengan selain jari telunjuk, tidak disunahkan. Walaupun dengan telunjuk tangan kiri, tidak disunahkan. Ya, tangan kanan kita ini ada lima jari yang paling mulia adalah jari telunjuk karena jari telunjuk inilah yang digunakan untuk menunjukkan kalimat kalimat syahadatain Thumma ba'daha yang bagi an yabtadi abima ala yaminiha. Setelah jari telunjuk yang paling afdal adalah yang ke kanan. Rasul begitu. Setiap kali ada sesuatu, maka Rasul mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Pernah sekali waktu Nabi Muhammad yang duduk di sebelah kiri Rasulullah adalah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Sahabat Jalil, sahabat yang agung, sahabat yang dimuliakan, sahabat yang sangat dekat kepada Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Beliau adalah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Pada waktu itu di sebelah kanan Rasulullah ada seorang Arab Badui biasa. Tidak memiliki kelebihan apa-apa, dan Rasul eh, dia ada duduk di sebelah kanan Rasulullah maka saat kemudian Nabi Muhammad meminum secawan air begitu diminum ketika akan diberikan kepada si Arab Badui tadi Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar Siddiq bolehkah cawan air ini aku berikan kepada yang kanan berikan ya Rasulullah tidak apa-apa maka diberikan oleh Nabi ke arah kanan ini ya maka diminum oleh Arab Badui tadi ke arah kanan sampai menuju kepada si Nabi Bakar Siddiq pada kesempatan lain Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhir al-Yamani. Seorang uh, sahabat jalil, pengumpul hadis terbanyak di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan memiliki kelebihan di dalam menghafal hadis. Pada saat itu dia merasa lapar dan tampak pada raut wajah eh, Sayyidina Abi Hurairah rasa ingin memiliki sesuatu apa yang diminum atau apa yang dimakan oleh Nabi maka Abu Hurairah mendekati Rasulullah dan saat itu Rasulullah diberikan air susu oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam diberikan secawan air susu. Maka Abu Hurairah saat itu melihat air susu yang ada di tangan Nabi di sangkir itu, di gelas itu. Abu Hurairah batinnya dia mengatakan, "Coba aku yang minum air susu itu, pasti aku akan lega. Pasti aku akan kenyang, pasti aku akan begini." Maka Nabi mengatakan, apakah kau menginginkan air susu ini wahai Abu Hurairah? Jelas ya Nabi, aku lapar katanya. Ya, maka Nabi mengatakan kalau begitu panggilkan orang-orang ahli sufah ke tempatku ini sebanyak mungkin dan supaya mereka juga ikut merasakan apa yang kau rasakan dari air susu yang ada di gelas ini. Kata Abu Hurairah, mereka banyak ya Rasulullah. Banyak, lebih banyak, lebih bagus mereka banyak ya Rasulullah lebih banyak lebih bagus bawa sini undang mereka diundang Ahlu Sufa ini orang-orang fakir orang-orang yang juga perutnya lapar sama kayak Abu Hurairah tadi diundang kira-kira ada 60 ahli sufa 60 orang ahli sufa semuanya datang kepada Nabi duduk di sebelah Rasulullah saat itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu duduk di sebelah kanan Rasulullah kemudian Nabi mengatakan pindah sebelah kiri ya Rasul mengatakan dia duduk sebelah kanan tujuannya Rasul pasti akan memberikan kepada yang awal yang kanan nah saat ini waktu dia duduk di sebelah kanan Nabi Rasul mengatakan pindah ke kiri sini sebelah sini ya Rasul nanti kalau saya pindah ke kiri nanti saya tidak sudah pindah nurut nurut ya, ya, pindah sebelah kiri Rasulullah duduk di situ air susu tadi kemudian tidak diminum sama Nabi diberikan kepada orang sebelah kanan ya kepada ahli sufah fakir yang sebelah kanan miskin yang sebelah kanan diminum sama mereka diteguk hingga sampai puas maka Abu Hurairah tadi mengatakan, "Ya Rasul, nanti habis itu ya Rasulullah, biarkan, biar minum sepuasnya dia." Ini muter sampai ke sekanan itu, ya. Masing-masing ahli sufah atau orang-orang fukara tadi yang diundang oleh Abu Hurairah, semuanya minum air susu tadi itu sepuas-puas mereka. Hingga sampai pada giliran Abu Hurairah, air susunya tinggal segini. Kata Abu Hurairah, ya Rasul, lihat air susu tinggal cuma satu tetes. Kalau ini aku minum, pasti aku tidak akan puas. Kalau kau tidak puas, minum lagi. Maka diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sepuas-puasnya hingga dia belum merasakan kenyang. Dia bertanya kepada Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, "Apakah kau sudah kenyang ya Abahir? Sudah kenyang nggak ya Abu Hurairah? Belum ya Rasulullah. Minum lagi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah. Air susu tadi tetap utuh ya segitu. Ya, tidak berkurang, tidak lebih ya segitu. Diminum lagi oleh Abu Hurairah hingga sampai beliau puas dan beliau sudah kenyang baru diberikan kepada Rasulullah. Ya, itu namanya termasuk min mukjizatin Nabi, takfirul galil waburul burul alil, muslimul hajar wa ta'atu syajar wa syigagul gamar memperbanyak apa yang sedikit Nabi itu mukjizah itu minallahi taala ya Baik, itu diantaranya idz syar'u yastahibbu idaratu tuhuri wa ghairi maka syariat itu menyukai sesuatu yang ke kanan baik di dalam kebersihan maupun yang lain menyukai yang kanan baik wudu, wudu itu kan di, yang sunnah didahulukan yang kanan baru yang kiri seperti tangan dan kaki ya maupun yang lain uh, alal yumna wa in wada'ta dhahral kaffi alal ardi fal ibhamu wal yamin ini ini cara cara kenapa kok yang dipilih sama Imam Ghazali itu cara tadi dari jari telunjuk ke jari tengah jari manis jari kelingking yang terakhir kok ibu jari kenapa kok yang yang dipilih sama Ghazali kok yang seperti ini begini ini tahlilnya ini tahlilnya jadi ini analisisnya ini alasannya apa di antaranya? Jika engkau meletakkan punggung telapak tanganmu ada di arat ada di muka bumi, nah begini. Di lantai begini, ya. Wa in wada'ta dhahral kafi alal ardi fal ibhamu alal yamin. Kalau kau meletakkan tanganmu ada di tertelungkup begini, apa melumah begini, maka kau akan melihat bahwa ibu jarimu ada di sebelah kanan ya kan? Kalau kau meletakkan begini, kau akan melihat bahwa ibu jarimu ada di sebelah ada di sebelah kanan. Wa in wada'ta batnal kaffi fal wusta huwa hiyal yumna. Tapi kalau engkau meletakkan ada tertelungkup begini, maka yang akan kau lihat yang di sebelah kanan bukan ibu jari, tapi jari yang lain. Termasuk jari tengah. Kalau kau meletakkan begini, Kau akan melihat bahwa yang sebelah kanan adalah ibu jari, jelas. Tapi kalau kau meletakkan tanganmu seperti ini, yang kau lihat yang sebelah kanan adalah bukan yang ibu jari. Tadi padahal ibu jari. Sekarang yang sebelah kanan apa? Ya jari telunjuk, jari tengah, jari manis, ibu jari, eh, jari kelingking. Itu yang ada di sebelah kanan. Maknanya apa? Wal yadu idza tarakta bi iha kanal kaffu ma'ilan ila jihatil ardi. Apakah ada manusia yang secara normal kebutuhan eh, keadaan dia punya eh, kondisi tubuhnya tadi meletakkan tangannya begini ada semua orang meletakkan tangannya begini secara naluri tebak wajarnya tangan kalau dia tidak memiliki satu penyakit apapun dia pasti akan meletakkan tangan manusia begini hakikatnya begitu tangan mesti jihadil arad bagian dalam kanan ini pasti bersinggungan dengan bumi. Bagian bagian bawah. Lah, begini. Nah, oleh karenanya dikatakan ya, ila jihati harakatil yamini ilal yasar. Maka yang lebih diminta adalah bagian yang kanan didahulukan baru bagian yang kiri. Kalau kau meletakkan begini, lihat. Mana yang ke sebelah kanan? Yang sebelah kanan adalah ini dan ini yang sebelah kiri. Maka kenapa kok yang tidak didahulukan yang yang ibu jadi padahal namanya ibu. Ibu itu kan awal. Eh, bukan dinamakan dengan itu, tapi Rasul lebih memilih ke sebelah yang kanan baru kemudian yang kiri. Gerakannya begitu. Maka cara pemotongan kuku itu didahulukan yang kanan oleh Rasulullah, baru yang terakhir adalah yang kiri. Itu alasannya. Ya, taklil namanya itu, ya. Wastidmamul harakati ilal yasari yaj'alu dhahral kafi alian fama yaqtadhihi tab'u aula. Ya, jelas. Yang di, yang diinginkan oleh syariat adalah watak yang wajar. Tidak mungkin begini. Sebagian orang mengatakan, enggak, yang bagus itu adalah dari ibu jari dulu baru ke kanan begini. Ini kalau begini ngeletakkannya. Tapi ini kan wataknya tangan kan tidak begini, wataknya tangan kan begini. Tertelungkup begini, bukan melumah begini. Nah, begitu ya. Maka yang didahulukan adalah jari yang tadi. Summa idza wada'tal kaffi 'alal kaffi. Jika engkau meletakkan tangan, telapak tanganmu dengan telapak tangan yang lain begini. Merapat begini, ya. Saratil asabi fi hukmi halagatin dairah. Maka kau akan melihat di situ ada lingkaran yang bulat pada telapak tanganmu ini setelah kita merapatkan antara telapak tangan yang kanan dengan telapak tangan yang kiri, kau akan melihat ada sebuah lingkaran di telapak tanganmu atau di tanganmu ini. Fayak tadi tarti dauri zahab anil yami eh, an yamini al musabbahah ila an yauda al musabbahah. Maka yang kita lihat bagaimana? Yang kita lihat adalah bagian yang kanan ini ke arah dari jari telunjuk ke arah jari kelingking dan kemudian dari jari kelingking mengarah lagi kepada jari telunjuk. Jadi gini. Ya, seperti orang membuat lingkaran setengah lingkaran. Dari jari telunjuk ke jari kelingking berubah lagi dari jari kelingking ke jari telunjuk. Maknanya adalah kalau yang kanan maka sunnahnya memotong kuku dari jari telunjuk, jari manis, jari ibu eh, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian dari jari kelingking yang kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, ibu jari yang kanan. Begitu. Ini cara Imam Nawawi. Jadi maksud saya katakan, Imam Ghazali sama Imam Nawawi hampir sama. Hanya saja kalau Imam Ghazali mendahulukan ibu jarinya yang kanan, kalau Imam Nawawi mendahulukan ibu jarinya yang kiri baru yang kanan. Begini, lihat. Dari jari telunjuk jari tengah, jari manis, ibu jari, ibu jari. Ini Imam Ghazali. Adapun yang kiri jari kelingking, jari tengah, jari jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari urut. Ini Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi yang ja, ibu jari yang kanan diakhirkan. Imam Nawawi. Bagaimana? Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking selesai kemudian jari kelingking yang kiri jari kelingking jari manis jari tengah jari telunjuk ibu jari terakhir ibu jari yang kanan ini pendapat Imam Nawawi ya pendapat Imam Nawawi itu ya seperti ini tadi arahnya seperti ini ya dari kanan terus kemudian ke kanan lagi dari yang kanan Kemudian di sini ke kanan lagi, terakhir ke ibu jari yang yang kanan. Fatagaul budaah bikhin siril yumna. Yang kiri didahulukan dari bagian jari kelingking yang kiri. Tangan kiri. Wal khatmu bi ibhamiha. Yang terakhir dipotong adalah jari kelingking yang yang kiri. Wa yabqa ibham al yumna fayakhtimu bihit taglim dan yang terakhir adalah di mana ibu jari yang kanan tadi belum dipotong kukunya maka terakhir pemotongan kuku di dalam tangan adalah ibu jari yang kanan sebagaimana yang tadi dipraktekkan ya Adapun mau mempraktekkan dengan cara antum yang bisa praktekkan tidak apa-apa. Alhasil yang dikehendaki di dalam Islam itu ikhwani adalah kebersihan. Tapi yang penting lagi yang sebagaimana disyaratkan oleh kita, saya punya guru Al Habib Alwi bin Sa'ad Al Idrus di sana, Hendaknya kalau memotong kuku, sediakan kertas putih begini. Potong kukunya, jangan tercecer dalam rumah. Sediakan kertas putih begini, ya. Kemudian kuku tadi itu buang di tempat tanah, keduk dulu tanahnya dikubur, dibuang dengan membaca dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah ditimbun. Baru kemudian kita cuci tangan. Jangan tidak cuci tangan. Karena kalau tidak cuci tangan, sebagaimana ada hadis meskipun taif hadisnya kalau sampai kita menggaruk satu sesuatu yang gatal maka timbul belang tangan kita karena kukunya tidak dicuci ya cuci tangan kemudian nah selesai baru itu setelah dia bersih itu jari yang ada di tangan ya jari yang ada di tangan ya, kuku yang panjang di tangan wa in guddir talkafu mawdu'atan alal kafi hatta tasiral asabi ka ashkhasin fi halagatin liyadhara tartibah begitulah tertibnya di dalam cara pemotongan kuku yang ada di, di bagian tangan wa takdiru dzalika aula min takdiri wad'il kafi ala dhahril kafi wa wad'u dhahril kafi ala dhahril kafi fa inna dzalika la at tab'u nah, jadi yang diinginkan pokoknya di dalam Imam Ghazali ini Ghazali ini tangan ada tata tertibnya adapun kaki tidak pakai tata tertib tadi yang seperti diajarkan kalau kaki itu tata tertibnya hanya urut saja dari jari kelingking yang kanan terakhir jari kelingking yang kiri itu kalau kaki kenapa demikian karena di kaki itu tidak ada jari telunjuk yang menghormati atau yang terhormat tidak ada di kaki tidak ada jari telunjuk yang terhormat apakah ada jari telunjuk kaki yang kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dengan menggunakan jari telunjuk kakinya tidak ada yang ada dengan tangan kanan dengan dengan dengan tangannya oleh karenanya kata Imam Ghazali, di kaki itu tidak ada jari telunjuk yang terhormat sehingga di dalam kaki ini berbeda pemotongannya dengan waktu kita memotong jari yang ada di kanan di, di, eh, di dalam tangan ya dalam tangan seperti itu wallahu taala alam tertibnya seperti ini kurang lebih seperti itu jadi kalau memang bisa diamalkan lebih baik diamalkan dan karena kuku yang akan kita buang, rambut yang kita buang, kuku kita setelah kita dalam keadaan bersih dari junub. Mandi sudah mandi wajib, baru kita potong. Tapi kalau kita dalam keadaan junub sebaiknya jangan. Kalau emang sudah terpotong bagaimana? Dikumpulkan. Dikumpulkan untuk nanti dicuci. Diingatkan istrinya di rumah, bagian perempuan kalau dia dalam keadaan head, kemudian rambutnya terpotong atau rambutnya rontok begitu saat disisiri, hendaknya dikumpulkan.